Sudah kita sampaikan pada dua pertemuan yang lalu tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya iman kepada takdir itu mencakup empat hal. Yang pertama meyakini tentang ilmunya Allah, bahwasanya Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi dan apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Wallahu kulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua, wajib kita mengimani tentang catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah telah mencatat takdir semua makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Rufiatil aklam wa jafatis suhuf. Telah diangkat pena-pena dan telah kering tinta. Semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah catat di dalam lahul mahfud. Kemudian yang ketiga yaitu wajib meyakini tentang Allah. Apa yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa menafikan kehendak makhluk. Wa ma tasyauna illa an yasha'allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah juga ya berkehendak rabbul alamin. Ini tiga poin yang sudah kita sampaikan pada dua pertemuan yang lalu. Kita tambah yang keempat, poin yang keempat wajibnya kita mengimani tentang khalqullah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua yang ada ini, apa yang terjadi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai' Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Usul Salasa wa masih wallahi alam atau kullu masih wallahi alam. Setiap yang sen Allah adalah makhluk. Ya, Allah yang menciptakan kita dan apa yang kita perbuat, ya. Poin yang keempat ini disampaikan oleh Al-Imam Abu Bakar Ismaili pada poin yang ke-12 ya, sudah kita sampaikan poin yang ke-9, poin yang ke-10. Poin yang ke-11 berkaitan dengan Al-Qur'an kalam Allah. Ini insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang ya. Kita lompati saja karena poin ke-12 itu berkaitan dengan ya Poin yang keempat berkaitan dengan kandungan iman kepada takdir, iman terhadap segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di judulnya dikatakan di sini af'alul aibad makhluqatun lillah. Perbuatan hamba itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah wa yaqulun innahu la khaliqu alal haqiqata illallah atau alal haqiqati ilallah azza wa jalla. Imam-imam ahli hadis mengatakan tidak ada yang menciptakan secara hakiki kecuali Allah azza wa jalla. Eh kalau mungkin dalam bahasa Indonesia ada kata-kata fulan menciptakan ini, fulan menciptakan ini bukan penciptaan yang hakiki. Ini sekedar merangkai saja. Eh, ya, penemuan misalnya dikatakan menciptakan pesawat. Eh, ya, mereka nggak bisa menciptakan besinya atau biji besi nggak bisa ya mereka hanya merangkai saja apa yang telah Allah ciptakan ya, meskipun tidak ada masalah kita mengatakan menciptakan ya dalam bahasa tidak ada masalah cuma ya ditekankan di sini tidak ada pencipta secara hakiki yang sebenarnya kecuali Allah azza wa jalla ya Allah khaliqu kulli syai Allah pencipta segala sesuatu Wa inna aksabal ibad kullaha makhlukatun lillah. Dan perbuatan hamba semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah firmankan dalam surat As-Saffat tadi, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bukan berarti Allah memaksa kita untuk berbuat maksiat misalnya. Eh, nanti akan kita sampaikan eh, kelompok-kelompok sesat dalam masalah takdir. <coughs> Wa inna Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Al-Imam atau tahawi rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Tahawiyah beliau mengatakan yahdi man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadlan. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah menyelamatkan, memberikan ya, kesehatan, keselamatan itu atas karunia keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhillu man yasha wa yakhzulu wa yabtali adlan. Dan kalau Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, kalau Allah menimpakan musibah, kalau Allah mencampakkan manusia yang dia kehendaki, itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadli wa adlihi." Dan semua manusia itu berada di bawah kehendak Allah di antara karunia keutamaan dari Allah dan di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan kenikmatan kepada manusia, itu karena karunia dari Allah. Bukan semata-mata karena hasil usahanya, tidak. Ya, seperti manusia masuk surga. Kata Rasul, itu birahmati minallah. Karena rahmat dari Allah. Bukan semata-mata hasil amal solehnya. Ya, karena amal soleh yang dilakukan oleh manusia tidak sebanding dengan balasan Allah di surga. Kalau kita mau hitung-hitungan, kita saja kalau beramal ya mulai dari lahir sampai kita meninggal misalnya usia 100 tahun belum sebanding dengan kenikmatan surga yang berapa tahun Hah? kekal abadi nggak sebanding ya. makanya manusia masuk surga dirahmati Allah dan manusia bisa beramal karena pertolongan dari Allah la haula wala quwata illa billah ya sekali lagi ini harus kita yakini manusia mendapatkan kenikmatan dari Allah itu murni karunia pertolongan ya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala namun sebaliknya, kalau manusia diberikan musibah, ujian, eh bahkan tadi disesatkan, itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyadhimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun manusialah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Kalau manusia disesatkan oleh Allah, entah dia menjadi kafir, menjadi musyrik, menjadi ahli bid'ah, menjadi ahli maksiat, itu karena keadilan Allah. Allah tahu orang ini tidak layak mendapatkan hidayah karena orang ini malas mencari hidayah. Disampaikan hidayah, dia menentang. Makanya Allah mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam Barang siapa yang menyelisihi ajarannya Rasul, setelah jelas kebenaran baginya. sesuai nasihati, dakwah sudah sampai. Ya, pengajian dakwah salafiyah di mana-mana. Ya, dan dia mengikuti selain jalannya para sahabat, para salafus saleh. Maka kami sesatkan kepada dia, tersesat. Ini keadilan Allah. Ya, sudah jelas kebenaran, namun dia menentang. Dia menyelisih kebenaran tersebut. Allah sesatkan sekalian. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya adil ada pun yang ya datang kebenaran, dia pun mencari kebenaran. Allah berikan hidayah, Allah tambahkan hidayah. Ini ya keutamaan dari Allah. Tidak mungkin Allah samakan dengan yang apa? Menentang kebenaran tadi. Tidak mungkin. Ya, Allah menyamakan antara yang berusaha mencari kebenaran dengan yang malas mencari kebenaran. Makanya Allah berjanji, "Alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Kita lihat kisah ya sahabat Rasul SAW dari Persia, Salman Al Farisi, jauh-jauh dari Persia ke kota Madinah mencari kebenaran. Allah berikan hidayah. Namun pamannya Rasul yang merupakan keluarganya Rasul, kerabatnya Rasul Abu Lahab, ya Allah sesatkan, Allah jadikan dia kafir, Allah ya janjikan ancaman neraka jahanam naudzubillah min dalik. Tabbat yada abilah bin watak. Kenapa? Menentang kebenaran. Enggak mungkin disamakan antara usaha Salman Al Farisi yang mencari kebenaran dengan yang menentang kebenaran. Itulah yang pertama karunia dari Allah, yang kedua itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengetahui dengan tidak mengetahui? Ya, afana jal muslimina kal mujrimin? Apa kami akan menjadikan sama antara orang mukminin dengan orang kafirin? Tentunya tidak sama. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala yang intinya tidak ada kedoliman dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah kita sering sekankan iman kepada takdir ini di antara samaratnya buahnya itu menjadikan kita selalu husnul kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dalam hadits kursi mengatakan ana indal dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan perasaan hambaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan berbuat baik kepada kita. Namun sebaliknya, kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, keburukan yang akan menimpa kita. Naudzubillah min dalik. Maka sekali lagi harus kita yakini ya kenikmatan murni dari Allah, hidayah, petunjuk, ya dan karunia dari Allah sedangkan musibah kesesatan tadi itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tahawi tadi mengatakan wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadli wa adrihi. Semua manusia itu di bawah kehendak Allah di antara karunia dari Allah dan di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala. La hujjata liman adallahu Allah azza wa jalla tidak ada hujah bagi orang-orang yang telah Allah sesatkan. Karena Allah berfirman, "Qul falillail hujjatul balighah." Katakanlah milik Allah lah hujah yang mendalam. Falau syala hadakum ajmain. Seandainya Allah berkehendak, Allah akan memberikan hidayah kepada kalian semuanya. Namun Allah ya dengan keadilannya membedakan mana yang berat mendapatkan hidayah dan mana yang berat ya Allah sesatkan. Kalau Allah mau, Allah akan jadikan manusia semua yang mukminin. Namun Allah memiliki hikmah eh di balik itu semuanya. Kemudian Allah mengatakan, "Kama badakum ta'udun." Sebagaimana Allah mulai penciptakan kalian, kalian juga akan dikembalikan. Farikon hada wa farikon haqqa alimud Sekelompok manusia Allah berikan hidayah, sekelompok yang lain Allah sesatkan mereka. Sekali lagi, semuanya ada hukum sebab akibat. Ya, manusia itu mendapatkan hidayah karena orang tersebut betul-betul melapangkan dadanya untuk mencari hidayah. Tiannya dengan tolabul ilmi. Ya, yang lain Allah sesatkan karena dia malas mencari hidayah bahkan menentang al hidayah tersebut. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam dari kebanyakan jin dan dan manusia. Karena tadi mereka menentang al-hidayah. Padahal Allah telah menurunkan ya kitab-kitabnya. Allah mengutus para rasul-rasulnya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula Dan kami tidak mengadab suatu kaum sampai kami mengutus rasul. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Allah juga berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha." Tidaklah musibah menimpa di atas muka bumi, tidaklah musibah menimpa dalam diri kalian kecuali fi kitab dalam catatan Lauhul Mahfud sebelum kami menurunkan menciptakan musibah tersebut. Semuanya telah Allah catat dan wajib untuk kita yakini musibah tersebut Allah timpakan karena sebab dosa-dosa manusia. Ma'asabakum min musibatin faima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dhuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan karena sebab tangan-tangan manusia. Agar Allah menimpakan sebagian dari dosa mereka la la'allahum yarjun Hikmahnya agar mereka mau kembali kepada kebenaran. Kita yakini musibah itu takdir Allah. Sudah Allah catat, tidak akan mungkin manusia bisa eh, selamat daripada jalan takdir tersebut. Ma'asabaka lam yakuni yukhtiak. Apa yang Allah telah catat untuk atau atasmu tidak akan mungkin meleset dari pasti terkena. Ya, Kemudian yang kedua, dari ayat tersebut kita wajib meyakini bahwasanya Allah ya adil, maha adil. Allah timpakan musibah bukan semata-mata Allah dari naudzubillah min dalik wa ma ana lil abid. Tidak aku mendzalimi hamba-hambaku sama sekali. Dalam hadis kursi Rasul mengatakan Allah berfirman, "Ini haram tu dzulma ala nafsi." Aku haramkan bagi diriku kedoliman. Allah nggak pernah berbuat dolim. Ketika Allah menimpakan musibah, itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia berbuat dosa, Allah timpakan musibah tersebut. Kemudian dibalik musibah tersebut ada banyak hikmahnya. Di antaranya la'allahum yarjiun, agar mereka yang ditimpa musibah kembali bertobat, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi wajib untuk kita yakini di dalam takdir Allah itu banyak hikmah. Terkadang kita bisa menalarnya eh sekarang terkadang masih tertunda. Namun yakinilah semua ada ada hikmahnya. Yang penting kita sudah berusaha sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihris alamain fauka wasta'in billah. Berusahalah, bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban hamba berusaha minta tolong kepada Allah, tawakal kepada Allah, kemudian apa? Mengimani takdir. Terjadilah apa yang akan terjadi. Kemudian Allah mengat, eh, dikatakan di sini wa makna nabroaha, makna min di an nabroaha, aina khluqaha. Eh kami telah mencatat takdir tersebut sebelum kami ciptakan, kami timpakan kepada manusia. Wa bila khilafin fil lughati. Eh tanpa ada perselisihan dalam segi bahasa. Wa qala an alil jannah. Allah juga mengabarkan tentang penduduk surga. Alhamdulillahilladzi hadana li wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah kata penghuni surga yang telah memberikan hidayah eh, kepada kepada kami untuk kita masuk surga dan tidaklah kami mendapatkan hidayah seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Inilah ya tadi dikatakan Allah berikan hidayah ya itu karena keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti akan insya Allah kalau ada waktu kita sampaikan di antara buah iman kepada takdir orang itu tidak ujub, tidak sombong. Dia memiliki harta, dia yakini itu semua dari Allah, bukan karena hasil kerjanya. Ya, kalau dia diberi sakit nggak bisa bekerja. Ya, kalau Allah berikan kebangkutan tidak akan mungkin dia bisa kaya. Semuanya dengan ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang itu mendapatkan ilmu agama. Dia menjadi seorang alim, menjadi seorang qari Al-Qur'an misalnya, hafid. Dia tidak sombong, tidak ujub karena itu dari hidayah, pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Seperti yang kita sering sampaikan, kita ketika mendengarkan muadzin mengumandangkan hayyalah salah, kita hanya bisa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kalau tanpa pertolongan dari Allah, tidak mungkin kita sampai ke dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memohon setiap kita selesai sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta selalu terang kepada Allah. Ini banyak sekali, eh, insya Allah kita akan sampaikan lebih dari 20 ya eh, buah faedah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dari segi akidah, segi akhlak dan juga dari segi kejiwaan manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala Ya yasha Allah lahadan nasa jami'an. ini Allah berkanda, Allah sanggup memberikan hidayah kepada seluruh umat manusia. Namun Allah memiliki hikmah di balik ya tidak dijadikannya semua manusia beriman kepadanya. Waqal walau sya'ara rabbuka la nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Seandainya Rabbmu berkehendak, dia sanggup menjadikan manusia umat yang satu menjadi semuanya mukminin. Eh, namun senantiasa manusia berselisih kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Eh kemudian dikatakan di sini poin yang ke-13 masih berkaitan dengan takdir wa yaqulun innal khaira wa wal hulwa wal mur biqada min Allah azza wa jalla. Imam Alil Hadis Al Sunnah wal Jamaah mengatakan kebaikan, kejelekan, yang pahit, yang manis itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala amdahu wa qaddarahu. Allah telah mencatatnya, Allah telah mengetahuinya, Allah telah menghendakinya dan Allah telah menciptakannya. La yamlikuna li anfusihim daran wala nafa illa masya Allah. Manusia tidak bisa mendatangkan bagi diri mereka kemadratan maupun kemanfaatan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia diwajibkan hanya minta tolong kepada Allah karena Allah yang bisa mendatangkan eh, kebaikan, mendatangkan rezeki dan sebagainya dan Allah yang bisa mencegah kemadaratan. Wa innahum fuqara ila azza wa jalla dan saya manusia itu fuqara, selalu membutuhkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Ya, ini sungguh luar biasa ya buah eh, kalau kita beriman kepada takdir, semakin dekat hati kita kepada Allah, semakin kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tangan Allah lah segala takdir manusia ini. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biadikal khair innaka la kulli syai'in qadir. Katakan ya Nabi Muhammad, ya Allah engkau adalah rajanya diraja. Engkau memberikan kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan bagi orang yang kau kehendaki. Engkau mencabut kepemimpinan, kekuasaan bagi orang yang dari orang yang kau kehendaki engkau memuliakan orang yang kau kehendaki, engkau menghinakan orang yang kau kehendaki. Di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini sekali lagi kalau kita betul-betul beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, eh sungguh kita akan menjadi hamba-hamba yang selalu dekat kepada Allah, selalu menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allahu Samad, Allah tempat kita bergantung, di tangannya lah segala eh sesuatu. La ghinalahum anu fi kulli waktin. Manusia tidak mungkin tidak butuh kepada Allah. Manusia selalu butuh kepada Allah. Setiap hembusan nafasnya, eh, setiap denyutan eh, jantungnya atau detak jantungnya, setiap denyutan nadinya selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri astaghitsu Ya aku mohon pertolongan kepadamu. Ya ya qayyum rahmatika astaghis dengan rahmat aku mohon pertolongan kepadamu. Asri syani kullahu aku mohon ya engkau perbaiki segala urusanku. Eh dan jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku meskipun hanya apa? sekejap mata. Manusia selalu butuh kepada Allah setiap detiknya, setiap waktunya. Itulah ya iman kepada takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah itu ya secara global tentang masalah iman kepada takdir yang di antara intinya poin pentingnya empat hal tadi mengimani ilmunya Allah, catatan takdir Allah, masyiat Allah, kemudian juga mengimani tentang eh, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Eh, di samping tadi sudah kita sampaikan, eh, tidak boleh kita suudon kepada Allah, harus kita husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan ya eh, sabda Rasul wasyarru laisa ilaik. Eh, kejelekan tidak boleh disandarkan kepada engkau ya Allah atau kata Rasulullah SAW dalam doa istiftahnya beliau mengatakan wasyarru laisa ilaik. Eh kejelekan ya tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Karena semua takdir Allah itu baik. Yang jelek itu pada makhluk-makhluknya. Makanya dalam doa kunut witir ya kita diajarkan doa wakini syarrama kau baik. Ya Allah, jauhkanlah, lindungilah aku dari kejelekan apa yang engkau takdirkan di dalam apa? Makhluk takdirnya Allah tidak ada yang jelek, semuanya baik. Ya, kalau sapinas kelihatannya jelek, itu kebaikannya lebih banyak. Ya. Seperti yang sudah kita sampaikan tentang irada syariah, irada kaunia, ya, yang mana kehendak Allah, ya, kehendak Allah ada dua, kehendak yang tujuannya langsung, Misalnya Allah menciptakan manusia itu tujuannya langsung. Wa makhlakul jinna wal insa illa Ini yang diinginkan Allah Ta'ala. Adanya manusia yang beribadah kepada Allah mukminin. Adapun orang kafir Allah ciptakan. Ini bukan apa? Tujuan langsung Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar perantara untuk apa? Kepada tujuan yang langsung tadi. Allah menciptakan orang kafir agar menjadi ladang ibadah bagi orang beriman. Ketika ada orang kafir, ada jihad, ladang ibadah. Ketika ada orang kafir, ada medan dakwah. Ini jihad atau lahan eh pahala bagi orang-orang yang apa? beriman. Orang mukmin diciptakan ini memang tujuannya langsung Allah memang ingin menciptakan orang mukmin. Tujuannya wa khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Adapun Allah menciptakan orang kafir, orang perbuat maksiat, berbuat kebid'ahan, ini tujuannya ligheri. Eh kata para ulama, kehendak Allah. Dua, muradun li nafsihi, muradun li ghairihi. Ada yang tujuannya langsung, Allah ciptakan orang mukmin memang ini tujuannya langsung. Allah menghendaki orang mukmin tercipta. Adapun orang kafir Allah ciptakan ini sebagai perantara saya jembatan untuk menjadi lahan ibadah bagi orang beriman dengan mereka menjihad, eh memerang orang kafir, mendakwai orang kafir, eh dan orang mukmin meminta perlindungan kepada Allah jangan sampai ikut orang kafir tersebut. Inilah jang pahala bagi orang-orang ber beriman. Ya, makanya kejelekan tidak boleh disandarkan kepada Allah karena semua takdir Allah itu baik. Yang jelek hanya ada pada makhluk-makhluknya. Dan ini termasuk adab kita kepada Allah. Betul Allah yang menciptakan semuanya. Namun termasuk adab kita kepada Allah, jangan menyandarkan kejelekan kepada Allah. Jangan sampai naudzubillah min dalik. Maya berdoa, wahai pencipta anjing dan babi. Naudzubillah min dalik. Ini kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai pencipta Firaun, wahai pencipta Haman, naudzubillah min dalik. Ini kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, kalau kita lihat dalam surat Al-Jin, eh bagaimana Al-Jin eh mengatakan wa inna lanadri asharun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada. Dalam masalah kejelekan, tidak disebutkan subjeknya. Wa inna lana lanadri, sesungguhnya kami tidak mengetahui kata jin. Ya, apakah asarun, apakah kejelekan yang diinginkan di atas muka bumi ini? Tidak disebutkan subjeknya siapa. Namun ketika dalam kebaikan mereka sebutkan subjeknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Am arada bihim rabbuhum rasada. Ataukah Rabb mereka menghendaki bagi mereka kebaikan? ketika masalah baik Allah disebutkan sebagai ya subjeknya. Namun ketika dalam masalah kejelekan tidak disebutkan. Ini kata ulama adab kepada Allah wa syarru laisa ilaik. Kata Rasul kejelekan tidak disandarkan kepada engkau ya Allah karena semua takdir Allah baik yang jelek pada diri makhluknya kalaupun dikatakan ada kejelekannya atau secara sekilas ada kejelekannya dibalik itu banyak kebaikannya seperti penciptaan iblis banyak hikmahnya banyak kebaikannya yang kaidahnya ya tidak adanya iblis itu tidak baik ya dibandingkan dengan adanya apa iblis tersebut karena banyak hikmah yang ada di balik semua itu seperti ya, contohnya orang yang sakit gula kemudian terluka, kemudian memborok, sampai membesar. Harus diamputasi, kalau enggak bisa mati, bisa menjalar kepada yang lainnya. Memang tidak diinginkan dia dipotong kakinya atau tangannya. Namun demi kebaikan yang apa? Lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Itulah ya contoh kalau kita apa membahas masalah adanya penciptaan seperti iblis, ya ada kejelekan-kejelekan di baliknya ada hikmah yang terkadang memang akal belum bisa mencernanya. Namun yakinilah sebagaimana kata Allah, ya wa a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Bismillah. Ya kita sebutkan ya meskipun mungkin nggak sampai tuntas pertemuan ini tentang <clears throat> samarat ya buah daripada iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ya kita ambilkan dari sebuah kitab yang berjudul Al-Iman bil Qadha wal Qadar karangan Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dengan mukaddimah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah taala. Di sini disebutkan tentang ayat sekitar 20 lebih iman atau samarat buah daripada iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala kita sebutkan secara ayat eh, cepat Beliau mengatakan asamaratul imaniyah al aqadiyah, ya, buah mengimani takdir dari segi akidah. Yang pertama ada ibadatillah azza azawajalla. Orang kalau beriman kepada takdir dengan ya benar itu termasuk salah satu ibadah kepada Allah. Ya, di antara bentuk ibadah, ibadah kolbiah, ibadah hati. Apa di antaranya? Mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al khalas minasyirki Orang itu kalau beriman kepada takdir, insya Allah dia akan jauh dari kesyirikan. Ya, karena dia meyakini semuanya adalah ciptaan Allah. Ya, semua di tangan Allah, maka dia mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dibalik hikmah sabda Rasul, "Ida sa'alta fas'alillah, wa ida sa'anta fas'ain billah." Apabila engkau mohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini adalah apa? Tauhid al-uluhiyah. Beribadah hanya kepada Allah. ya karena budu wa iya, karena saya Kenapa demikian? Rasul mengatakan wa'lam annal ummata law istamat ala an yanfa'uka bi lam yanfa'uka illa bi syai' qad kataballahu lak. Ketahuilah seandainya seluruh umat manusia ingin untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan sanggup memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Ada keterkaitan erat antara iman kepada takdir dengan tauhid al-uluhiyah. Ya, maka kalau orang itu betul-betul mengimani takdir, maka insya Allah dia akan jauh daripada kesyirikan. Yang ketiga, husul hidayah wa ziyadatul iman. Orang kalau beriman kepada takdir, semakin Allah tambah hidayah, semakin Allah tambah imannya. Sebagaimana kisah Ashabul Kahfi Allah katakan, "Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda." Sesungguhnya mereka ashabul kafi adalah para pemuda. Ketika mereka beriman kepada Rob mereka, maka Allah tambahkan iman kepada kepada mereka. <coughs> Kemudian yang berikutnya, yang keempat al-ikhlas. Orang kalau dia betul-betul beriman kepada takdir, maka insya Allah dia akan bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Karena dia tahu manusia tidak punya apa-apa. Ya, kalau ada orang yang minta pujian, belum tentu dia akan dipuji oleh manusia, bahkan akan dicela. Namun dia selalu ingat sabda Rasul, "Mal tamasaridallah bisukhtin nas, radhiyallahu anhu wardabihin nas." Barang siapa mencari keridhaan Allah meskipun dengan kemurkaan manusia, Allah akan jadikan eh Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan jadikan yang lain ridha kepada kepadanya. Mungkin sekarang dia dibenci, suatu saat akan dicintai. Maka dia yakin semua di tangan Allah. Kenapa dia minta pujian dari orang? Kenapa dia minta perhatian dari orang? Padahal semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Eh, kenapa dia harus eh, memperhambakan dirinya kepada manusia, kepada harta, sedangkan semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia inginkan ridha Allah. Kalau Allah ridha, selesai urusan semuanya. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Ya, ini adalah ya sekali lagi samarat yang luar biasa, buah yang luar biasa dari iman kepada takdir. Orang itu kalau betul-betul iman kepada takdir Allah, dia akan betul-betul ikhlas harap mencari ridha Allah karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki di tangan Allah, kekuasaan di tangan Allah, semuanya di tangan Allah. Apa yang kita cari ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita cari di di manusia sedangkan manusia Kata Imam Syafi'i, ridon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridho manusia itu impian cita-cita yang tidak akan mungkin tergapai. Pasti ada pro dan kontra. Itu biasa sunatullah. Jangankan kita yang penuh dengan kekurangan Rasul Sayyidu Waladi Adam. Eh banyak yang apa? Kontra dengan beliau, menentang beliau, memusuhi beliau, apalagi kita. Yang penting ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sehatu tawakul wa tamamu. Orang yang beriman kepada takdir betul-betul dia akan eh, sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul pernah berpesan, wa ajum ilyasa mimma fi nas. Jangan pernah berharap kepada kepada manusia. Eh manusia lah haula wala quwata illa billah. Manusia bisa mati, manusia bisa berubah, manusia terkadang ya sebagaimana kata peribahasa kita serigala berbulu domba, musang berbulu domba kelihatannya baik di belakang menikam. Hati-hati, jangan apa? Emangnya mengharap kepada manusia, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak berharap kepada Allah Azza wa Jalla wa tawakal al hayyul yamut. kepada Allah, zat yang maha hidup yang tidak akan pernah tidak akan pernah mati. Semua ada di tangan Allah, kita minta hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, al min Allah, Ya, akan menimbulkan menyebabkan rasa takut hanya kepada Allah. Karena semua di tangan Allah. Kita tidak takut kepada manusia, takut kepada Allah. Karena apa? Semuanya di tangan Allah. Walau istamau ala an yadurruka bisain lam yadurruka illa bisain kata Allah alik. Seandainya seluruh umat manusia berkumpul bersatu untuk mencelakakan dirimu. Mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan dirimu kecuali atas apa yang Allah takdirkan atas Semua Semua di tangan Allah. Kenapa kita takut kepada manusia? Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'min. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 ar Ya, akan menimbulkan Ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpa musibah, ya sudah dia ya merido ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia apa memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala? Semuanya akan terjadi dan pasti akan terjadi. Yang kesembilan asyukru ya akan menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah hanyalah Allah, yang memberikan rezeki hanyalah Allah. Semuanya di tangan Allah, maka dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin Famin Allah. Tidak ada nikmat satu pun yang Allah berikan kepadamu kecuali apa? Minallah dari Allah Subhanahu wa taala bukan murni karena kekuatan kita, kecerdasan kita. Tidak, kita manusia lah haula wala quwata illa billah selalu menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, ia akan mendatangkan al-farah, kegembiraan, kebahagiaan. Hidupnya orang mukmin ya, dia akan penuh dengan kebahagiaan. Lihat para sahabat, terkadang mereka makan sehari-hari susah namun hidup mereka apa penuh dengan kebahagiaan hati mereka penuh dengan apa ya ridho dengan takdir Allah penuh dengan tawakal kepada Allah dekat kepada Allah sehingga hidup mereka apapun dengan kebahagiaan Rasul SAW dikatakan setiap hari makannya minumnya al aswadan kurma dan ya segelas air artinya air putih saja dengan kurma tidak ada yang lainnya namun eh, beliau termasuk manusia yang berbahagia di atas muka bunyi walfi wafil akhirah yang ke sebelas Al ilmu bi hikmatillah. Kalau kita iman kepada takdir, kita akan mengetahui banyak hikmah ya Allah Subhanahu wa taala di dalam takdir-takdirnya. Terkadang eh sekarang belum bisa menalar, insya Allah mungkin besok, mungkin yang lusa dan seterusnya. Intinya semua ada hikmahnya. Yang kedua belas, tahrir ukul minal khurafat wal abatil. Kalau orang itu beriman kepada takdir, ya akan jauh dari khurafat, ya seperti cerita Nyiloro Kidul, cerita maling kundang dan sebagainya. Ini adalah khurafat yang tidak ada dalam kamusnya orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah khaliqu kulli Allah pencipta segala sesuatu, Allah pengatur segala sesuatu, bukan Nyiloro Kidul ya yang mengatur pantai selatan atau yang lainnya, bukan yang lainnya. Ya, orang-orang yang beriman kepada takdir Allah jauh dari para khurafat, jauh dari ya ramal-ramal dukun-dukun paranormal eh mereka adalah musuh-musuh Allah dan eh kaum muslimin. Ya, namun orang nggak beriman kepada takdir, mungkin dia akan menuhankan dukun-dukun tersebut. Padahal yang mengetahui yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini 12 buah iman kepada takdir dari segi akidah. Kemudian asamratul akhlakiyah dari segi akhlak ya akan banyak membawa perubahan. Yang pertama as kalau orang itu beriman kepada takdir, ya akan bersabar. Ia eh, tidak ya kotor ucapannya ketika ditimpa musibah. Demikian pula perbuatannya sebagaimana kata Rasul, "Laisa minna man syakal juyuba wa dharal bukhududa wa da'bida awal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang merobek sakunya, eh memukul pipinya dan menjadi dengan jeritan jahiliyah ketika ditimpa musibah. Sabar, karena dia tahu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin dia bisa apa? Lain darinya. Dia menangis sampai meratapi, sampai merobek-robek tadi, sampai eh gulung-gulung, tidak akan bisa merubah apa? Eh musibah tersebut. Ya, yang bisa merubah eh dengan dia apa? Merubah dirinya kepada eh tauhid, kepada sunnah, kepada al-ibadah. Yang kedua at-tawadhu. Ya, kalau orang itu beriman kepada takdir dia tahu semuanya dari Allah. Enggak usah apa? Sombong. Man tawadhu lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu kepada Allah, ya merendahkan diri di hadapan Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, dia tidak sombong karena dia tahu semuanya dengan ya, kehendak dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-qara wa sakha. Orang yang beriman kepada takdir, dia bersifat dermawan, tidak bakhil karena dia tahu semua dari Allah. Mengapa kok dia apa? pelit, bakhil. Dia berikan kepada yang lain dan dia yakini dengan dia bersedekah tidak akan berkurang rezekinya. Bahkan Allah janjikan Allah kembang biakan. Yamhaqallah riba wa sadaqat. Itu iman kepada takdir menjadikan orang itu berjiwa sosial, tidak bakhil. Yang keempat, asyajat wal ikdam. yang menjadi pemberani. Kalau orang itu beriman kepada takdir, bukan menjadi pengecut, beraninya di belakang, menjadi manusia bermuka dua, menjadi serigala berbulu domba. Eh bukan itu. Orang yang beriman kepada takdir, beriman kepada takdir, gentle. Eh tidak apa, pengecut, berani hanya dari belakang, menghibah dari belakang, tidak berani apa di depan. Nah, ya, ini sekali lagi orang yang beriman kepada takdir, dia yakin semua yang sudah Allah takdirkan. Mengapa kita takut kepada manusia? Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita ketika menyampaikan kebenaran kita takut? Sedangkan Allah perintahkan kita untuk apa? Fasdah bima tumar. Sampaikan apa yang kau diperintahkan untuk menyampaikan. Tidak perlu kita takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tadi seluruh umat manusia berkumpul ingin mencelakai kita dalam dakwah kita, dalam eh, aktivitas keagamaan kita. Tidak akan mungkin mereka bisa mencelakai kita kecuali dengan apa? Allah takdirkan eh sama dengan takdir Allah. Mengapa kita takut? Maka jangan menjadi apa? Pengecut, hanya berani dari belakang saja. Yang kelima, ulul himma. Orang yang beriman kepada takdir, dia cita-citanya itu tinggi. Tidak menjadi orang yang eh, rendah cita-citanya. Karena dia tahu Allah ala kulli syai'in qadir. Mungkin ya dalam masa telah berilmi dia kurang hafalannya, kurang kecerdasannya. Namun nggak pernah putus asa karena dia tahu Allah ala kulli qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika dia menjadi orang fakir, tidak putus asa karena dia tahu Allah ala kulli qadir. Takdir Allah kita nggak tahu. Yang penting kita disuruh apa? Eh malu berusaha, berabar, bekerja. Ya, minta tolong kepada Allah. Allah akan bisa apa? Membalikkan semuanya. Allah ala kulli qadir. Kira imannya apa? Takdir Allah. Yang keenam, al-hasmu wal jiddu fil umur. Eh bersungguh-sungguh dalam beramal. Sebagaimana kata Rasul tadi, i'malu ihris ala mayan fauka. Eh bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat entah urusan dunia ataupun akhirat. Wasain billah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, assalamatu minal hasadi wal i'tirad. Eh, orang itu akan selamat dari rasa hasad iri dan dengki. Mengapa kita iri dengan saudara kita sedangkan dia apa? telah Allah anugerahkan rezeki kepadanya. Mengapa kita protes? Enggak akan mungkin kita bisa merubah apa? Takdir Allah. Lama ni'a lima atait wala mu'ti'a lima manata. Ini juga kita apa? Tidak perlu takut kepada orang yang hasad. Karena hasadnya tidak akan mungkin bisa mencelaki kita. Kecuali dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, orang yang beriman kepada takdir tidak hasad kepada yang lain karena semua telah apa, mendapatkan bagian masing-masing semuanya telah Allah catat tidak akan mungkin bisa meleset sudah selesai. Iya, masih banyak sebetulnya. Hah? Kurang berapa? Satu menit. Iya, satu menit untuk pengumuman. Sebagaimana peribahasa kita, kalau ada sumur di ladang, eh boleh kita, hah? menimpa, menumpang mandi kalau ada umur panjang kita boleh berjumpa lagi insya Allah ini akhir daripada kajian kita sebelum Ramadan. Insya Allah akan ada libur panjang ya sampai awal Agustus ya karena pertengahan Syawal kita ada daurah dengan para masai dari Madinah. Maka insya Allah kita akan lanjutkan lagi kajian kitab Iktiqat Aimatil Hadith oleh Imam Ismail ini pada awal Agustus. Kalau memang ada umur panjang. Insyaallah taala semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah as-salafus saleh dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan pertolongan untuk kita bisa beribadah di bulan Ramadan sampai akhirnya nanti aku luqali hada kurang lebihnya saya mohon maaf wa jazakumullahu khairan katsira wa akhiru da'wana rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com